hamzahnya dibuang harokat. Nah, hamzahnya dibuang, harokatnya hamzah diletakkan di mana? Tanya ya, bagaimana? Saya, yang kedua. Namanya apa? Nah, nak dan dan idgham. Kemudian Hah. Kode jama'u kode jama'u Entar he? Ibdal Gak bisa kode jama'u Eh dari eh. Anda jurid kode jama'u Ya eh, Sofyan Baca apa? Itu om dibaca rom Harus meroja, enggak meroja enggak bisa. Anda mubarak. Pada al-ard Bagaimana al-ard Sabtuha Ketika berhenti Sudah belum? Belum Hamzah. Hmm? Al-ard. Sakta atau nakal. Sakta atau nakal. Oh ini harus harus banyak merojah, tidak merojah, tidak bisa bacanya. Ada mi'atain indah ke eh, Ismail mi'atain. Hasil gimana? Mi'atain begitu. Hai Ibrahim pada mi'atain berhentinya bagaimana bacanya? Andang Baghdad Andang Kali dengan ya. Bagaimana? miyatain Sudah kemarin. miyatain, Taib. Pada mustahziun. Eh, endang. Hisham. Zubair mustahziun. Bagaimana mas Ibdal? mustahzun terus sudah hmm? Ibdal bagaimana? Dengan iya, bagaimana? Ibdal dengan iya katanya. Ini kalau tidak bisa ditulis pakai pensil cara bacanya. Wa Muhammad baca dengan tiga. Bagaimana bacanya? mustahziun tasil dengan ya mustahzun. ketiga mustahziun mustahziun, mustahzun. Ala ambiuni. Baru kemarin. Coba baca tiga. Eh. Pakai apa? Pakai ya nih Pakai apa? Tashil <clears throat> ambiyuni. Eh. Ah. Kemudian apa kemarin? Ambuni. Nah. Di bawah hamzahnya harus dengan dhammah. Berikutnya pada poin yang ke-20. Hamzah fathah. Didahului oleh fathah. Jadi hamzahnya a. Sebelumnya fathah. Maka dibaca tasil. sa'ala menjadi sal. Nah, sama-sama. Sa'ala sa'il. Sama-sama. Yang mana? Yang kedua bacanya berapa? Dua harokat. Sa'ala sa'il. Sama-sama. Sebenarnya sudah ada pembahasan sebelumnya. Kan tinggal merojah. Itu. Berikutnya syanaan dengan tadi tasil Syanaan sama-sama. Tapi ini hamzah fathah, sebelumnya fathah. Sekarang hamzahnya kasroh, harokatnya kasroh, sebelumnya kasroh, dahului oleh kasroh. Sama juga dibacanya. tasil. Barikum sama-sama. Mud muttaqin. Muttaqin. berikutnya hamzahnya kasrah, harakatnya kasrah didahului oleh fathah, sebelumnya fathah. Ta ma in, hamzahnya kasrah. Sebelumnya ma. Dibaca dengan tasil juga. Ta in sama-sama. Dan Jabrail jadi kalau dalam hafs Jibril, tapi di sini bacanya Jabrail. Tasil juga Jabrail sama-sama. Kemudian hamzah dhammah. Hamzahnya harakatnya dhammah sebelumnya fathah. Juga tasil eh, sebelumnya. Hamzah dhammah dahului oleh dhammah. Biru'usikum. Sama juga dibaca tasil. Birusikum sama-sama. Jawab dibaca. Baca lo, baca. Ulangi. Eh Kifli. Bukan ru'u, tasil. Ulangi. Nambil wusikum tasil. Dan hamzah dhammah dalil fathah. Hamzah dhammah dalil fathah juga dibaca tasil. Rauf sama-sama yaklaukum Taib, ini tasil semua. Mereka adalah hamzah yang didahului oleh huruf-huruf tambahan. Ada huruf tambahan. Bagaimana cara baca yang kita lihat sini? Yang pertama dari hamzah didahului oleh ha tambih. Ya, ha. Dibaca dengan tasil. Eh, sama dengan tasil tapi disertai dengan mad kosor. Jadi hanya boleh mad berapa kemarin mad Abdurrahman? Eh, enam harokat. Kalau kosor berapa atau Abdurrahman? Nah, perhatian namanya sendiri. Fotokopinya harus punya semuanya. Ini mana Muhammad fotokopinya? Ini harus punya fotokopi sendiri. -sendiri. Ha, Ismail mana kopinya? dan enggak punya gimana? Hah? Endang, kalau koser dibaca berapa harokat? Kalau tidak punya buku alamat tidak bisa itu. Haris mana bukunya? Tidak punya Abdullah kasih Abdullah itu. Kalau tidak punya buku tidak, tidak mungkin meroja. Itu tanda tidak bisa nanti, tidak bisa baca. Ini hanya pupuk bawang tahu. Tidak bisa-bisa nanti. Jadi percuma habiskan waktu tapi tidak bisa. Akhirnya rugi. Dimana belajar dari merojah rugi. Habiskan waktu aja. dibutuhkan merojah Jadi biar nah bisa. Karena belum tentu kalian dapatkan seperti ini belum tentu didapatkan. Karena biasanya jarang kalau orang kiroah itu bisa difahami. Baik, kita baca. di hamyah ini berdasarkan tasil hak domirnya, hak tambihnya dibaca dengan mad atau kosar. Kita baca enam. Ha tum sama-sama. Ayo baca Arif. Kurang-kurang hanya enam baru tasil. Dihitung enam. Hantum ulang. Itu efeknya ya, minimal dua. Dua kita baca bersama-sama hantum sama-sama Cara kedua itu dibaca dengan koser dua harokat. Hantum sama-sama. Taib. Jadi hak domir. Berikutnya hak yang didahului oleh ya nida. Dengan ya nida sama dengan tadi dibaca tasil disertai mad qasar. Ya Adam sama-sama. Kita ulang. Ya Adam, ulang. Cara kedua dengan dua harokat. Ya Adam, ulang. Ya Adam, ya Adam ulang. litasil. Boleh baca Jamil. 6 kemudian 2. Bukan A. A. Tasil ulang. Masih tahqiq itu, masih tahqiq bukan tasil Ulang. Tayyib yang kedua. ya Adam. Taib. Berikutnya Hamzah didahului oleh bak kasroh. Dibaca dengan ibdal. Ibdal dengan ya. Kita baca biyahsan sama-sama. Biyahsan. Biyahsan. Tapi kalau hamzahnya harokatnya kasroh, maka dibaca tashil. Bimamihim sama-sama. Bimamihim. ulang. Lihat kalau hamzahnya harokatnya fathah, sebelumnya ba. Kalau fathah berarti pakai ya. Biyahsan ulang. Kalau domah ada enggak? Enggak ada. Kalau ba, ba tambahan, kemudian setelahnya domah enggak ada. Berikutnya, Bima Mihim ulang. hamzah, idaulai hamzah. Ini ada dua hamzah. Maka dibaca dengan tasil antum sama-sama baca Rahman Anda Muhammad Berikutnya Ainakum sama-sama Kita ulang. Ainnakum Ainnakum Hani baca. Mendengung nun tasdid, mendengung. Ulang. Ai, ainnakum. Demikian pula kalau harokatnya itu doma seperti aulki sama-sama. Jadi buat hamzahnya harokatnya fathah, fathah, fathah, fathah, fathah kasrah, fathah domah Itu sama bacanya. Baca dengan tashil. أئنكم أئذا أنتم أنذرتهم apa lagi ah a a apa Udah Aida sudah, Aida. Apa AA, AI, AU. Nah, eh, contohnya au nabbiukum au nabbiukum khufat lah bisa baca kemudian contoh contoh lain ha eh. es abaukum arbabum taib arbabum arbab taib berikutnya hamzah fathah didahului oleh lam kasroh hamzahnya fathah sebelumnya kasroh maka dibaca dengan nakal dibaca nakal diganti nakal dipindahkan menjadi ya liya bawai sama-sama ya bersama ini juga liyabawai berhenti kemudian hamzah dhamma diawali oleh lam kasrah atau ibdal dengan ya yang dhamma sebelumnya kasrah ini syahid di bagian pertama aja sama-sama tasil dulu liuli atau pakai iya liyuli sama-sama. Liyuli. Li. Jadi orang yang memiliki liuli lalbab tapi kalau kita baca terus albab atau liuli lalbab Ini khusus li, liuli ketika berhenti. Kenapa? Al albab. Jadi bacanya sil dulu. Liuli. Berikutnya li Berikutnya ham dialog oleh fathah. Nah, lihat lihat bagian dulu bagian bagian imalah. Adalah di situ yang yang dibaca dengan apa? Fa'auha masuk bagian apa enggak? Masuk bagian yang di fathah malah yang poin yang ke yang dibaca enam. yang di Berarti di sini dibaca dengan imalah. Baca Kita baca sama-sama. Taib. Hamzah ya fathah didahului fa fathah, Ka fathah. Sama juga bacanya. Kanahum sama-sama. oleh lam ta'rif dibaca nakal. Di sana dari riwayat lain baca dengan apa? Baca dengan sakta. Yang muqaddam nakal. Khalaqas wal ard. Sama-sama. Lagi jangan terus sebagian tidur terus nih, gimana ya? Pagi tidur, nanti siangnya rame. Jadi hendaknya waktunya kalau punya himmah ah, ambil, ambil air wudhu. Ya. Jangan dibuat manja gitu tidur aja. Dan juga itu diperhatikan. Jadi santri-santri yang ditasmi kalau jadi mungkin kalau terus demikian nanti kita ada nanti taklim batal maghrib berdiri gimana? Jadi caranya ini jangan terlalu begadang malas biar bagus semangat paginya ngantuk. Waktunya ini, waktunya udah lagi masuk kubur. Tiap hari umur 4 Fulan jatah 30 tahun, udah tinggal berapa? empuk kebaikan. Jadi banyak-banyak baca Quran. Nah, apalagi zaman sekarang banyak luar kampung itu mungkin makanya hanya nah sawah masih jauh. Coba masih muda mungkin jantung stroke nah begitu penyakitnya. jangan dikira kalau makan bergizi itu ternyata penelitian tidak. Ya mungkin salah empat apa salah lima sempurna bahaya. Akhirnya ketika tua tidak boleh makan daging makanya hanya tempe aja. Stop, tidak boleh makan daging lagi sudah terlalu banyak. Terima kasih.